Agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama salahun wa islah. Agama yang mengajarkan nilai-nilai kesolihan. dan agama yang membawa islah perbaikan-perbaikan. Salah kesolihan bagi para pemeluknya. Islam mengharapkan, menghasung, memerintahkan kaum muslimin, pemeluk agama Islam, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang saleh, yang bertakwa, yang mengabdi ibadah kepada Allah semata, saleh kepada hamba-hamba Allah Jalla berakhlak mulia, memiliki adab-adab yang baik, muamalah yang baik, salihun li ibadillah, saleh untuk hamba-hamba Allah Jalla wa Dinul Islah agama yang membawa perbaikan-perbaikan. Memperbaiki kondisi individu-individu muslim. Memperbaiki keluarga-keluarga muslim. Memperbaiki tetangga-tetangga, warga-warga masyarakat secara umum dan pada puncaknya memperbaiki semua umat manusia di muka bumi. Islah diperbaiki secara akidahnya, keimanannya. Diperbaiki secara ubudiahnya, ibadahnya. Diperbaiki secara akhlak adabnya, tata keramanya, budi pekertinya, Diperbaiki berkaitan dengan interaksinya, muamalahnya dengan sesama. Islah dan menghasung kaum muslimin untuk menjadi muslih bukan semata-mata saleh tapi juga muslih memperbaiki pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas saleh pada dirinya muslih untuk orang lainnya. Barakallahu fikum. Ini adalah agama Islam, khonafidina azakumullah. Dari sini Allah Jalla wa ala dalam Al-Qur'anul Karim juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan-bimbingan sunnahnya memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran yang variatif, beragam. Ada yang berkaitan dengan pribadi-pribadi masing-masing muslim ubudiyahnya. Ibadatun yata'allaku bin nafsi wa syaksi Bimbingan-bimbingan amal saleh, amal ketaatan, amal ibadah, bimbingan syariat, yang berkaitan dengan pribadi-pribadi kita sebagai muslim. Ada pula bimbingan-bimbingan, arahan-arahan amal ibadah, amal saleh yang berkaitan dengan al-usrah, rumah tangga. Dan jangan lupa juga ada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang berkaitan dengan masyarakat warga, bangsa, negara. Barakallahu fikum. Ada amal fardi, amal-amal yang berkaitan dengan individu, personal, personality. Ada amal-amal jama'i. Amal-amal amal ketaatan, bimbingan-bimbingan yang mulia yang sifatnya jama'i memerlukan banyak pihak dalam mengerjakannya. Namanya amal jama'i, dikerjakan bersama-sama, dikerjakan rame-rame, berjamaah, dikerjakan oleh banyak pihak. Kadang kecil, kadang sedang, kadang besar, tergantung amaliyahnya, tergantung amal ketaatannya variatif. Di satu sisi ini merupakan keindahan Islam pada syariatnya. Tidak satu macam, namun bervariasi, beragam amal ketaatan. Tidak hanya untuk individu, namun juga untuk bersama-sama dengan yang lainnya. Inilah Islam di sini. Ya. Di sisi yang lain, tujuannya adalah supaya pemeluk-pemeluk Islam, kaum muslimin, menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba yang salihun wa muslih, saleh sekaligus muslih, saleh sekaligus muslih. Barakallahu fikum. Dan itu banyak sekali bimbingannya tersebutkan dalam Islam yang termaktub dalam kitabullah dan juga banyak ahadis sahihah dari beliau SAW. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berislam secara kafah, melaksanakan, melakukan, mengerjakan, mewujudkan semua bimbingan-bimbingan di atas, baik yang terkait dengan individu kita atau yang bersama-sama dengan yang lain amal fardi atau amal jama'i. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan." Wahai orang yang beriman, adalah kamu masuk dalam Islam secara kafah. Ai khudhuhu min jami'i jawanibihi bihadzafirih. Ambil Islam, ilmu Islam, amalkan Islam dari semua sisi-sisinya secara keseluruhan Jangan hanya semata-mata mengilmui atau mengamalkan satu sisi tanpa yang lain. Jangan semangat di sebuah poin tanpa poin-poin yang lain. Harus kafatan. Barakallahu fikum. Jangan semata-mata fokus pada amal-amal fardi. Amalia, ketaatan, kesolehan yang terkait dengan individu kita masing-masing amal fardi yang terkait dengan kita. Itu bagus, itu harus semangat ha? Sebagai hamba yang soleh. Tapi jangan lupa punya semangat yang sangat tinggi untuk juga mengamalkan hal-hal yang sifatnya amal jama'i. Di kalangan Islam memerintahkan semuanya itu, menghasung semuanya itu. Menghimbau semuanya itu. Saleh pada individunya, musleh untuk banyak pihak. Mengerjakan amal-amal fardi yang terkait dengan individu, juga bersemangat untuk ikut andil pada amal-amal jama'i. Ngeten nggih. Ini konsekuensi daripada berislam secara kafah. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita kemudian uh, fokus kepada pribadi. Meskipun perkara yang yang, yang soleh. Hah? Fokus pada amal fardinya, misalkan sholatnya, puasanya, dia haji, dia umroh, baca Quran, berzikir, amal-amal yang lain yang fardi. Bagus. Sangat dianjurkan dan banyak poin-poin contoh amaliyahnya. Tapi jangan lupa harus ada andil besar ketika ada perintah, ada himbauan, ada hasungan yang terkait dengan amal jama'i yang melibatkan banyak pihak. Barakallahu fikum. Dua-duanya. Jangan sampai amal fardi saja tambah jama'i. Jangan sampai jama'i saja fardinya kacau. Terkait dengan yang melibatkan banyak pihak, semangat. Dianya kurang kesolehannya, kurang perhatian terkait dengan individunya. Lah, jangan demikian. Tapi dua-duanya, fardi jama'i, fardi jama'i. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Berbicara dengan amal-amal jama'i yang melibatkan banyak pihak. Ada yang sifatnya itu keperuntukannya, kemaslahatannya, kemanfaatannya, kepentingannya untuk individu masyarakat luas. Semua diminta untuk terlibat, tapi kemanfaatannya untuk individu-individu di tengah-tengah masyarakat kita. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan itu menunjukkan jujurnya muamalah, jujurnya interaksi, jujurnya dalam e, berukhuwah dengan kaum muslimin dan tanda Anda orang yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Di antara contohnya adalah membantu sesama. Baik, musa'adatul ghairi wa muawanatuh. Membantu sesama menolong sesama dengan apa yang kamu bisa, yang kamu mampu. Dengan fisiknya kamu, dengan khidmatnya kamu, dengan harta benda kamu, dengan apa yang kamu bisa. Membantu sesama, terutama pihak-pihak yang memang perlu bantuan. Sahibul hajah yang memiliki segala banyak hajat wahawaj, sangat dianjurkan untuk membantunya. Jangan pernah meremehkan bantuan tadi. Pikirkan dampak positifnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Terkait dengan masalah lain dalam pangkal hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wallahu fi auni abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Jalla wa'ala senantiasa akan membantu, menolong seorang hamba. Selama hamba itu membantu saudaranya. Menolong saudaranya. Ini himbauan ke semuanya kita. Ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, muslimin secara umum memerlukan bantuan, mauna, musaadah. Diminta untuk membantu mereka. Dan yang diminta membantu semua kaum muslimin yang punya kemampuan. Ini bukan amal fardi, melibatkan banyak pihak. Amalnya amal jama'i, tapi kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk individu muslim yang sedang memerlukan bantuan. Bantu dia, tolong dia. Dikasih ma'unah, aun, sa'adah. Besar pahalanya. Sebab nanti Allah Jalla wa'ala akan membantu kita. Saat kita perlu bantuan, Allah akan membantu kita. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Kata beliau selesai bersabda dalam petikan hadis, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih." Barang siapa yang berupaya selalu menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala membasuh timpal. Allah akan menunaikan semua hajatnya dia. Yang namanya hajat, hajat, kepentingan, keperluan, yang penting bagi dia, mendesak bagi dia, perlu bantuan, perlu dukungan, perlu sokongan, bantu dia. Selesaikan hajat-hajat kaum muslimin tadi, individu mereka atau kebanyakan dari mereka. Besar pahalanya. Nanti Allah Jalla wa'ala akan membantu kita manakala kita punya hajat, punya kepentingan, keadaan yang mendesak, yang darurat, butuh bantuan orang lain. Allah yang akan membantu kita nanti insyaallah ta'ala. Karena kita terbiasa membantu yang lain. Wallahu fi hajatil man kana fi hajatihi kana Allahu fi hajatihi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam uh, Bukhari Muslim. Tindakan membantu orang lain itu dianggap sebagai sedekah. Sedekahnya semua persendian ruas-ruas anggota tubuh umat manusia. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai dengan lafaz kata beliau besar sallallahu Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas-ruas pesendian tubuhnya manusia wajib disedekai. Atasnya dia ada sodakohnya. Baik, apa bentuknya? Bagaimana cara sedekahnya? Kulla yaumin fi syamsu. Setiap hari yang terbit pada matahari Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau bersikap adil dalam menghukumi dua orang bertikai sedekah. Yang berikutnya, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Yang ringan ikhwan. Dan engkau membantu seseorang, tu'in namanya aun, ma'unah membantu saudara kamu terkait dengan kendaraannya. Kamu bantu dia menaiki kendaraannya. Ya, nggak bisa naik kendaraan, kamu bantu. Atau engkau angkatkan barang-barang milik dia dinaikkan ke kendaraannya. Itu sodakoh. Dinilai sebagai sodakoh. Namanya ma'unah, ada aun. Engkau membantu orang lain. Dan bantuannya nggak begitu besar. Dengan fisiknya kamu, dengan tenaganya kamu. Nggak pakai fulus, nggak pakai uang. Membantu orang lain. Ini ketika dikerjakan oleh semua muslimin yang ada di sana. Gotong royong membantu orang lain yang perlu bantuan. Gotong royong mengangkatkan barang-barang teman kita entah ke halamannya atau ke mobilnya. Gotong royong besar pahalanya. Sodako termasuk sedekah namanya tun bil amal. Sodako dengan amal soleh bukan dengan harta. Sangat dianjurkan sekali. Termasuk sodako semua ruas pesendirian iya. eh, anggota tubuh. Sekaligus menambah indahnya muamalah, interaksi sama kaum muslimin, menambah indah dan eratnya ukhuwah Islamnya dengan kaum muslimin. Di tengah-tengah mereka ada prinsip, ada konsep gotong royong, saling membantu, hal-hal yang sifatnya perlu bantuan dengan fisik, dengan khidmat, dengan yang kita mampu yang kita bisa. Namanya gotong royong, royongan. Ngerti nggih? Ada tetangga lagi pasang genteng, habis turun genteng nih. Mau pasang genteng, persiapan buat musim hujan bocor. Hmm. Kadang ya yang bayar tukang, kadang yang digarap dewi. Ngerti nggih? Irit bayar sendiri kan gitu dia entah dia sama adiknya atau sama anaknya angkat genteng ke atas kita lewat jangan kemudian cuek-cuek saja jangan basa-basi wah masa genteng pak <clears throat> gitu lewat gitu aja yang dihasung bukan itu apa yang dihasung dibantu Gotong royong membantu dia mengangkatkan gentengnya ke rumah tadi itu. Dia punya punya hajat, memerlukan bantuan, dia punya punya, punya kepentingan, selesaikan, tunaikan, bantu. Ah, sebentar. Ayo, Pak. Dibantu ngangkat gentengnya, lumayan. Ah, 10 menit, seberapa jam, nggih? Sebentar. Pun Pak, mohon maaf saya ada kerjaan penting ini, ada pekerjaan di kantor, di mana begitu. luar biasa. Sudah membantu dia. Nah, kalau semua yang lewat berhenti, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Lima motor, tujuh motor, sepuluh motor, langsung gotong royong. Itu kan pakai lama naik semua gentengnya itu mau orang sepuluh lebih cepat nyampe selesainya ya kan Sangat dianjurkan sangat dianjurkan. Allah nanti akan membalas dengan setimpal. Allah akan membantu kita, membantu urusan kita, hajatnya kita, hajatnya kita. Manakala dalam keseharian dan bermasyarakat suka membantu sesama. Namanya amal jama'i. Dipahami ke Supaya kita sebagai muslim yang beretika, yang berakhlakul karimah, padu dengan sesama, punya jiwa yang sangat tinggi. Barakallahu fikum, membantu, dibantu, membantu, dibantu, kotong royong hakada. Saling timbal balik yang bagus. Sangat dianjurkan. fitina fillah yang lebih-lebih lagi sangat dianjurkan. Ketika amal jama'i itu berkaitan dengan sesuatu yang kemaslahatannya kemanfaatannya bukan hanya untuk individu muslim atau masyarakat tapi kemanfaatannya untuk lijami'il muslimin untuk muslimin secara meluas banyak yang mengambil kemanfaatannya ini lebih dihasung lagi lebih disemangati lagi diperintahkan lagi untuk satu sama lain berlomba-lomba, berbondong-bondong membantu menyelesaikan hajatnya tadi. Royongan, gotong royong untuk mengerjakan, mewujudkan hal-hal yang manfaatnya untuk kebanyakan kaum muslimin. Ya tergantung apa hajatnya. Nah, di sebuah tempat daerah perladangan persawahan Ye. Yang diperlukan diantaranya adalah pengairan. Misal di situ mem memerlukan pengairan jauh dari sungai, jauh dari anu yang memungkinkan adalah membuat sumur untuk pengairan sawahnya penduduk. Bikrun. Yang untuk sawah, untuk Eh, ternak, ya untuk rumah tangga, gitu. Ada ini sumbernya besar, segar airnya, bagus airnya, segar airnya, cuman dalam, perlu banyak dana. Gotong royong, saling membantu, memberikan andil yang yang yang maksimal untuk kita bisa mewujudkan hal ini kemanfaatannya untuk banyak pihak disebut dengan sodakotun jariah. Maka dianjurkan sangat untuk bertahun, mauna, musada, membantu semua tadi itu gotong royong, saling bahu membahu mewujudkan poin tersebut. Yang mampu dengan harta dengan hartanya, yang mampu dengan dengan fisiknya, mewujudkan yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Berhasil terkumpul harta, terkumpul tenaga untuk membuat sumur tadi bikin por Dalamnya lumayan, 60, 70, 100 gitu. Gede biayanya. Berhasil. Wah, airnya Masya Allah berlimpah ruah. Langsung dibikin, e, diairkan ke sana, ke sana, ke sana. Manfaat sekian banyak pihak. Sangat dianjurkan termasuk sodakotun jariyatun. sodakot jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pemiliknya meskipun dia telah tiada. Jariyatun yajri ajruhu ila sahibiha wa in mat. Terus pahala mengalir kepada pemiliknya sampai meskipun dia telah tiada. Jariah. Sangat dianjurkan ya dan itu cukup banyak terkait dengan hal-hal yang mengandung kepentingan masyarakat. Barakallahu dianjurkan untuk saling membantu, saling maunah, gotong royong, diminta untuk saling bahu membahu mewujudkan poin-poin tadi. Itu manfaatnya duniawi, kemaslahatan duniawi. Tetapi yang memanfaatkannya banyak pihak sangat dianjurkan. Aun, bantu. Ha? Muawanah, saling membantu. Dunia hajat yang tadi, selesaikan semua hajat masih dengan, dengan kemampuan yang dia miliki, gotong royong. Sangat besar pahalanya. Sodakotun jariyatun. Masya Allah. Di antara amal jama'i barakallahu fikum. Ada amal jama'i yang kemanfaatannya juga dirasakan oleh kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan masyarakat. Tetapi tidak hanya terkait dengan urusan duniawiya saja tapi juga terkait dengan urusan diniyah mereka. Terkait dengan keagamaan mereka. Nah, ubudiah mereka, akhlakiah mereka, akidah mereka, din, pokoknya perkara keagamaan. Ini lebih, lebih, lebih lagi sangat dihasung untuk gotong royong. Aun, mauna, musa'ada, ta'awun sangat dianjurkan dengan apa yang kita mampu yang kita siap untuk melakukannya. Dengan harta, dengan harta yang mampu dengan harta, dengan fisik, dengan tenaga, khidmat dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan idenya, dengan doanya harus gotong royong, rame-rame supaya ringan dipikul, ringan dipikul barakallahu fikum. Dan manfaatnya untuk semua pihak. Duniawiyah mereka, diniyah mereka. Sangat-sangat dianjurkan sekali. Dan umumnya dikasih pahala besar. Barakallahu itu. <clears throat> Contohnya, bangun masjid. <clears throat> Ini bukan masjid milik pribadi. Masjidnya masyarakat untuk kaum muslimin terbuka untuk umum untuk beribadah di sana, sholat di sana, jum jamaah di sana, jumatan di sana, dan amal-amal yang lain yang terkait dengan keagamaan, untuk pengausan, pengajian, untuk taklim, untuk belajar, dan segala macamnya. Amal jama'i melibatkan banyak pihak, nggak nggak cuma satu orang. Dan kemanfaatannya untuk semua kaum muslimin yang menggunakannya Bukan semata-mata duniawiyah, bab air, bab A. Tidak hanya itu. Tapi untuk diniyah mereka, ubudiah mereka, ibadahnya mereka, kesolehan mereka, ketakwaannya mereka. Ini sodako jariah yang paling afdal. Jariah dikarenakan kemanfaatan dirasakan oleh semua pihak yang menggunakannya dan pahalanya sangat besar terus mengalir pada e, pelakunya meskipun dia telah tiada. Barakallahu fikum. Dikatakan lebih besar dikaitkan dengan diniahnya kaum muslim. Ini sholat di masjid yang dia ikut bangun di dalamnya. Yang sholat dapat pahala sholatnya. Pelaku kan. Yang gotong royong bangun masjid dapat pahala sholatnya dia tanpa mengurangi pahala dia. Dia pelaku Anda yang ikut gotong royong. Yang sholat banyak, puluhan orang, ratusan orang, masing-masing dapat pahalanya. Dan yang gotong royong dapat pahala jariah dari mereka-mereka tadi. Besar mana? Dengan bab sumur ya sangat-sangat besar. Ini lebih besar dikarenakan terkait dengan apa ini? Urusan diniahnya kaum muslimin. Saya semangat. Masjidnya perlu bantuan, jangan nanti-nanti langsung yang punya harta langsung dikeluarkan harta untuk infak, infak yang terbaik. Itu infak yang terbaik. Sebab untuk kepentingan umum dan terkait dengan diniah kaum muslimin, ubudiyah kaum muslimin. Infak yang terbaik. Yang dengan tenaga dengan tenaga yang dia mampu semuanya gotong royong ikut andil menyelesaikan hajat tadi. Contoh yang lain adalah al-madaris, lembaga-lembaga tarbiyah, mahat-mahat, markis-markis, sekolah-sekolah yang dipakai untuk tarbiyah muslimin, tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Juga sama dengan yang tadi. Ini amal jama'i. Melibatkan banyak pihak, diminta semuanya terlibat, memberikan andil, sumbangsihnya, mewujudkan gedungnya. <clears throat> Nah, supaya, supaya punya punya punya gedung, supaya punya tempat untuk belajar, gedungnya dan semua yang terkait dengannya, sarprasnya, gotong royong, rame-rame, bersemangat untuk itu. Ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan hal-hal yang terkait dengan duniawiya kaum muslimin tadi. Masalah sumur, pengairan dan segala macam besar itu. Ini juga lebih afdal lagi. Jariahnya lebih berlipat ganda. Barakallahu fikum. Kalau terkait, terkait dengan masjid, ubudiyah, amaliyah terkait dengan madrasah, ma'ahid, marakis, lembaga tarbiyah terkait dengan masalah keilmuan yang nanti bakal diamalkan double. Mendidik putra-putri kaum muslimin, ada tarbiyah-tarbiyah diniyah, ada tarbiyah-tarbiyah umum yang diperlukan sama mereka untuk keberlangsungan duniawiyah mereka, skill-skill duniawi yang mubah, Diajari akidah, iman yang benar, ketauhidan, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana fikih Islam, bimbingan syariat, bagaimana muamalah, interaksi, dan yang lain-lainnya. Diajarkan di sana ulum diniyah dan juga ulum kauniyah yang bermanfaat. Ini jariahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi Barakallahu fikum. Selama gedung tadi yang dibangun bersama-sama tadi jadi dimanfaatkan untuk terbiak, untuk belajar, mengajar. Anda yang ikut, Anda ikut gotong royong tadi, tahun tadi itu dapat pahalanya. Pahala dari setiap anak-anak yang belajar di sana. Pahala dari semua orang-orang yang mengajar di sana. Ya, kalau banyak santrinya, banyak pengajarnya, oh banyak pahalanya. Dan nanti ketika anak uh, dia tersebut berhasil memiliki ilmu, dia juga mengajarkan ilmu tadi di masa mendatang, Anda dapat pahalanya lagi. Dapat pahalanya lagi, pahalanya lagi. ini punya murid lagi. Nanti di masa, di masa mendatang mengajar ilmunya lagi, berantai, berantai, terus berpahala. Jariahnya sangat banyak dan afdal. Sebab terkait dengan masalah ilmiah anak kaum muslimin dan kaum muslimin yang nanti ada amaliyahnya bahkan da'awiyahnya. Dia beramal soleh dengan ilmu yang dia pelajari. Anda dapat pahalanya. Anda yang gotong royong. Dia mengamalkan ilmu. Dia mendakwakan ilmunya. Dapat pahalanya lagi. Demikian seterusnya. Berantai, semua dapat pahalanya. Ketika dia belajar, dapat pahalanya. Ketika dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dapat pahalanya. Mendakwakan ilmu yang dia pelajari, dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Dan semua yang gotong royong tadi, dapat pahalanya. Sodako jariah. Itu kenapa para fikum <clears throat> secara khusus Allah Jalla wa menghasung memerintahkan kaum muslimin untuk gotong royong, saling bantu membahu, saling bantu membantu bahu membahu, royongan untuk mengerjakan biru takwa. Namanya taawun alal birri Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah <clears throat> wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wa 'udwan. Hendalah kalian, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, saling bertawun, bantu membantu, gotong royong, bahu membahu, saling membantu di atas bir dan takwa. Albir semua amal-amal kebajikan yang diperintahkan. at meninggalkan semua yang diharamkan dalam Islam. Sehingga maknanya hendalah kalian wahai kaum muslimin wahai kaum mukminin saling bertahun bantu membantu, bahu membahu, gotong royong untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Juga bertawun untuk meninggalkan larangan agama. Bangun masjid, albir. Bangun madrasah, albir. Bangun pesantren dengan sarprasnya albir. lah padanya pernah. Taulah padanya para fikum. Tawanu alal birri wa taqwa. Sangat dihancurkan. Dulu para sahabatul kiram semoga Allah meridainya. Sosok yang paling luar biasa dalam bab ini. Punya semangat yang sangat tinggi, hersun, wajtihadun. semangat, sungguh-sungguh, ihtimam, perhatian dalam bab ini bukan semata-mata terkait dengan uh, kepentingan duniawi masyarakat tadi itu. Juga terkait dengan yang berkaitan dengan perkara agama kaum muslimin. Terkait dengan diniah mereka, tarbiyah mereka, dakwah mereka. Luar biasa. Di masa itu di zaman beliau sallallahu alaihi <coughs> kaum muslimin di kota Madinah ketika itu memerlukan sebuah sumur dikenal dengan sumbernya yang begitu banyak, yang begitu deras dan bagus airnya. Diperlukan sangat untuk kemanfaatan ladang mereka, kebun-kebun kurma mereka, hewan ternak mereka, bahkan untuk mereka secara umum. Namanya bi'ru rumah. Sumur rumah. Di masa itu memerlukan dana untuk menggalinya. Membuat sumur tadi itu kemanfaatan semua kaum muslimin di kota Madinah. Maka beliau mengatakan menghasung para sahabatnya untuk itu. <clears throat> Man hafara bi'ra rumatin falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah surga bagi dia. Jadi bukan digali untuk pribadi, bukan digali dibuat sumur untuk kepentingan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, pakai lama langsung Uthman bin Affan semoga Allah meridainya tampil menggalinya. Fahafarahu Uthman Kercep nggak pakai lama karena pahalanya sangat besar al, al jannah. Kalau kala itu dijadikan sebagai dalil uh, Sabuh bin Affan semoga meridhoin termasuk ahlu jannah. Dikarenakan Rasul yang ngasih jaminan. Gitu ya. Nah sekarang ya nggak boleh mengatakan kamu dapat surga gitu. Hmm, namanya Pak Utsman yang belum jangan dipastikan mengatakan dapat surga, tapi diharapkan mendapatkan pahala besar yang dengan itu meraih al-jannah. <clears throat> Subur, semangat. Semangat apalagi yang berkaitan langsung dengan hal-hal untuk kepentingan kaum muslimin, agama kaum muslimin, dakwah, dakwah Islam, perjuangan Islam di masa lalu. Kerja para sahabat, langsung nggak pakai lama. Itu para sahabat. Barakallahu Contoh yang luar biasa pengorbanan dalam bab ini. Pengorbanan dengan harta benda, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan khidmat. Fi dakwah. <coughs> Dalam jalan dakwah ini, perjuangan dakwah Islam di masa itu. Siapa Ivan? Ada yang tahu? Sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridhai. Dari mulai awal Islam. Awal Islam. Nabi kita Muhammad SAW bahkan bisa menggunakan, mengalokasikan sesuka hati beliau harta benda yang dimiliki Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah mulia Ya, dikatakan yahkumu fi malihi fi mali kama yahkumu fi fi mali nafsi. Menghukumi menggunakan hartanya Abu Bakar Siddiq sebagaimana menggunakan hartanya pribadi betul-betul dipersilakan, dipergunakan, silakan pakai untuk visabilillah. Itu bakal sedih. Karena tahu bagaimana besarnya pahala. Barakallahu fikum. Dan contoh yang lain cukup banyak. Bertahun berkontribusi yang begitu besar terkait dengan dakwah ilallah, penyebaran Islam, mempelajari Islam, mengajarkan Islam, menyebarkan ilmu, nasul ilmi. Besar. Sampai silakan ngambil sini, ngambil. Ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk itu, ini untuk itu. Padahal harta yang bakal Siddiq. Rasulullah menggunakan, tidak ada masalah bagi beliaunya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan e, contoh bab ini ikhwan di kalangan para salaf sangat-sangat luar biasa langsung kerja. Dianjurkan untuk berinfak fisabilillah, langsung infak. Nggak pakai lama. Sebelum Ibn semua kalau Allah meridainya. Barakallahu fikum. <clears throat> menceritakan masalah ini. Belum mengatakan suatu kali Rasulullah SAW menganjurkan kita menghasung kita untuk bersedekah. Fawafakali marun kathir. <clears throat> Ketika itu pas bertepatan aku dapat harta yang sangat banyak. Lagi lancar nih rezekinya, lagi banyak pemasukan. Masya Allah. Beliau berasam kuat. Hari ini aku akan bisa melampaui yang bakal sedih. Aku akan menginfakkan separuh hartaku. Siapkan separuh dibawa kepada beliau Ya Rasulullah, pada hari ini engkau mengajukan kami sedekah. Saya datang membawa separuh hartaku. Ini sodakoh lillahi wa, wali rasul. Separuh hartanya langsung. Kasih. <coughs> Barakallahu fikum. Belum mengatakan, nah yang untuk keluarga kamu berapa? Separuhnya lagi ya Rasulullah. Tidak lama datang sahabat yang mulia Abu Rasul Siddiq semoga menyerahkan semua harta bendanya Semuanya. Ini setekah lillahi ta'ala wa rasulih. Nah, untuk kalau kamu apa? Tawakal. Saya serahkan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Itu para sahabat langsung. Turun ayat lantanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu gak bakal meraih albir semua kebajikan. Di mana kadang al-jannah, surga. Sekali-kali kamu tidak bakal menggapai surga. Hingga kamu menginfakkan dari harta benda yang kamu cintai. Infak terbaik dari harta yang terbaik yang paling kamu cintai. Nah bagi lama Abu Talha Al-Ansari semoga kalau meridainya langsung menginfakkan bayi ruha kepada beliau. Kebun ladang kurma, yang begitu rindang, yang banyak buah kormanya, di, di dalamnya ada mata air yang segar airnya, di di, di arah kibat Masjid Nabawi, Rasul dahulu biasa ke sana salam-salam, teduh di bawah pohon kurmanya, meminum air segarnya di sana. Paling suka sama Abu Talha. Bayi Ruha. Dengar ayat ini, nggak pakai lama langsung menuju kepada beliau. Diserahkan langsung kepada beliau Salam. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor tahu, aku termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Dan hartaku yang paling aku cintai, bayi bayruha. Sekarang sadaqatulillahi wa rasulih. Serahkan langsung kepada beliau SAW. Bakin, bakin, bagus, bagus, bagus, bagus. Marun rabih, marun rabih. Ini harta yang menguntungkan, yang menguntungkan. Harta yang banyak labanya ini, bagus ini. Kalau aku sudah mendengar yang kamu sampaikan tadi. Bapak. Beliau sebagai nabi, rasul, penguasa kala itu e, mengalokasikan harta tadi yang beliau pandang bermaslahat. Beliau merintahkan kamu bagi untuk famili-famili kamu saja. Dikerjakan. Kenapa dikarenakan ini hal yang manfaatnya sangat besar untuk kaum muslimin? Bukan semata di, dirasakan satu orang muslim. Eh, semuanya bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ini yang paling bagus. Yang merasakan kemanfaatnya semua kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Dan yang lebih awal lagi adalah itu terkait bukan semata duniawiah mereka. Untuk kepentingan agama mereka, untuk kepentingan akhiratnya mereka. Lembaga-lembaga tarbiyah, pondok-pondok pesantren, markas-markas dakwah, lembaga-lembaga dakwah dan terbiah, madrasah-madrasah Islamiyah, da'awiyah, ah, kemudian sarpasnya, ada musolanya atau ada masjidnya, perpustakaannya, bla bla bla yang diperlukan terkait dengan itu semuanya. Ini adalah hal yang paling utama yang paling agung yang dianjurkan dalam Islam. Itu amal jama'i, membutuhkan royongan banyak pihak Ya satu orang Masya Allah punya fulus kefir, fulus banyak, semuanya tunggal, zen. Kalau ada, mantap. Borong kape, PDW, zen. Tapi jarang-jarang ada gitu Pak. Enggak <coughs> tahu di Kulon Progo dan sekitarnya ada apa enggak ada kayak gini Pak. Nonton Pak. Tiang tunggal sedanten di borong piyambak niki. Masjid tak bangun dhewe. Pondok tak bangun dhewe. I tak bangun dhewe. Wonten, Mbah? Wonten. Wonten, Mbah? Wonten wonten niki. Hmm, Masya Allah ada di sebagian tempat tapi juarang. Barakallahu Maka diperlukan yang namanya apa ini? Ta'awun, aun, muawana, mauna, musada, sumbangsih, kontribusi, andil dari semua pihak, semua kalangan yang ada di situ dan yang lain yang, yang, yang mungkin membantunya. Tahun, tahun, muawana, muawana. Dan itu tahun yang paling afdol, yang paling bagus. Sedekahnya paling afdol, yang paling bagus harta yang, yang, dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan yang paling eh, yang paling bagus dan sodakonya sodako jari yang paling bagus. Barakallahu fikum. Maka bersemangatlah untuk ini. Berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Yang punya harta, pakai harta. Yang punya tenaga fit, pakai tenaga fisik. Yang punya ide, kasih ide yang bagus. Minimal, doakan yang baik. Semoga doanya makbul, mustajab. Insyaallah Ta'ala akan muncul kemudahan. Kemudahan dari Allah Jalla wa'ala terkait dengan bab ini barakallahu itu Jangan angkat tangan. Oh, anak tak sibuk dengan saya sajalah. Afwan ini saya belum soleh banget. Eh, saya tak fokus untuk mensolehkan diri saya sendiri. Bagus. Luar biasa. Itu harus. Harus orang yang soleh. Sergap sholatnya, jamaahnya. Zikirnya, doanya, mojok Qur'annya, bla bla. Bagus. Tapi ingat, Islam itu tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya individu. Ngomong banyak sekali amal kebajikan, amal ibadah yang sifatnya itu rame-rame, bersama-sama, jamaah, melibatkan banyak pihak. Ya ada afdal. Islam itu nggak semata-mata mengajarkan yang sifatnya individu. Jangan lupa masyarakat kamu, sekitarnya kamu, warganya kamu, tetangganya kamu. Di dalamnya juga banyak amal kebajikan yang mengandung amal soleh terkait dengan itu semuanya. Aja angkat tangan, Wah, pun kula mboten tak ta'awun niku pulau fokus mawon urusan eh, pribadi pulau rumiyin. Berarti apa? Nah, tak mensolehkan diri saya dulu. hmm, bagus, tapi kurang bagus bagus tapi kurang sempurna. Soleh bagus. Jangan lupa harus musleh. Soleh linafsih untuk dirinya. Jangan lupa soleh li untuk yang lainnya juga. Secara pahala ada afdal. Ini pahala terkait dengan kamu sendiri. Ini pahala jariah, sedekah jariah. Hadza huwa. Sehingga kalau ada pengumuman-pengumuman yang sifatnya ada ajakan-ajakan aun, mauna, musa'ada, ta'awun. Aja ngremeng-ngremeng mawon. Pun <laughs> apalagi kemudian merasa aduh tahun malih niki. Lo tahun malih niki. Nah, nembe ulan sasi wingi oh, tahun malih iki. Jangan begitu. Justru harus punya semangat yang sangat tinggi dalam perkara karena contohnya para salaf demikian. Dan salah pahala besar juga demikian. Senang, Alhamdulillah ada kesempatan berikutnya. Tengok kemampuan pribadi. Kali ini mampu dengan harta. Dengan harta. Kali ini mampu dengan fisik. Dengan fisik. Saat ini mampunya dengan semuanya. Kasih semuanya. Saat ini mampunya hanya bisa memberikan ide-ide masukan-masukan uh, menyampaikan ke relasi, akses ke banyak pihak yang bisa jadi tahun. Tampil kontribusi dengan cara itu. Antum punya akses, punya relasi, punya kemampuan menghubungi banyak orang. Lakukan. Ajak semuanya. Handai tolan, sahabat, kerabat, family, relasi, semuanya yang itu bisa hubungi. Hubungi. Mas, tahun mas. tahun niki? Ini masjid sudah jadi Mas. itu durung, Mas. Ha? tingkat dua tiga empatnya belum selesai, Mas. Papat Empat atau tiga lantai di Empat. Wih, luar biasa. Ha? Bismillah, diajak serta. Barakallahu fikum. Kan? Semangat yang sangat tinggi. Itu para salaf. Kenapa? Mengejar pahala besar. Ingat ya, dengan yang antum mampu saat ini. Kadang mentok-tok <coughs> dengan, dengan harta <coughs> lagi syarat Ustaz. Lagi dengan fisik tenaga dia pun ngos-ngosan Ustaz. Hah? Jangan pernah melupakan satu tahun yang luar biasa. Tahun doa. Bantulah dengan doa antum doa yang tulus, yang ikhlas, yang fokus, yang serius, ada betul untuk doa kepada Allah Taala supaya dikasih kemudahan untuk semua yang ada ini. Dikasih kelancaran, diselesaikan semua yang ada, doa kepada Allah, yang tulus, yang ikhlas dalam berdoa. Terus menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Taala, Fakirnya kita kepada Allah Taala, Terus begitu. Hah? Kalau banyak mendoakan, akan dikabulkan Allah taala. Kalau Allah kabulkan, guampil Pak. Kun fayakun dadi kabe. dengan proses. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah azakumullah. Ada beberapa hal eh, yang yang cukup penting <clears throat> yang perlu ditambahkan terkait dengan semangat tahun tadi. Dengan semangatnya. Yang pertama adalah nih supaya ta'awunnya nggak sia-sia. Yang pertama adalah ikhlasun niyati fit <coughs> Yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala. Yang ikhlas dalam bertahun. Yang ikhlas. Niatkan lillahi ta'ala. Yang kita harapkan semata-mata ridhonya Allah mengharapkan pahala minallah, mengharapkan al jannah dengan apa yang telah kita kontribusikan dalam tahun tadi. Lillahi ta'ala. Ini gak kalah pentingnya. Percuma tahun buahnya ternyata gak ada keikhlasan. Ada modusnya. Ada makarnya ada kepentingan dan kemaslahatan yang diinginkan dari sana karena musfro sia-sia ditolak amalnya ya kan innamal a'malu biniat amal itu niatnya <clears throat> barakallahu fikum apalagi ada tendensi pribadi, duniawi di balik itu menghancurkan. Ikhlaskan niat. Innamal amalu biniat Ikhlaskan niat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan niat. Kalau tidak justru sebagai bumerang atas kita. Jangan lupa ada hadis yang cukup panjang. Hadis yang menceritakan ada tiga pihak yang mengamalkan amal yang sangat besar, tapi justru dia kiamah nanti sebagai orang pertama yang dengan mereka dinyalakan api neraka jahanam. Keras aja. Jangan dikira yang pertama kali dinyalakan itu orang-orang jahat-jahat yang yang begitu serabah bahaya Justru yang punya amal besar tapi gak ikhlas. Mengerikan. Sahabat yang meriwatkan ini mau menyampaikan pingsan tiga kali. Saking beratnya yang bersampaikan. Disebutkan dalam itu ikhwan, Rasul memberitakan bahwasanya ada pihak-pihak Merekalah orang pertama, pihak pertama yang dengan mereka dinyalakan api neraka jahanam. Jadi bahan bakar pertama itu dinyalakan api neraka jahanam. Dan semuanya amalnya besar, bukan amal kecil. Yang satu yang baca Al-Quran, yang telabul ilmi. Luar biasa. Tapi niatnya cuman kepingin dikatakan alim, korek, di dunia ini. Wakatil dapat dia itu semua. Dia kiamat dilemparkan dengan wajahnya ke neraka jahanam. Yang kedua yang berjihad di sabillillah. Perang sabillillah membela agama Allah. Ternyata niatnya supaya dikatakan suja, pemberani, pahlawan dia. Wakatil dapat dia uh, ucapan tersebut. Nah ikhlas dia. Dia kiamat dilemparkan dalam neraka jahanam dengan wajahnya. Dan yang ketiga, yang sodako. Yang infak, ta'awun bil Semua pintu-pintu sedekah dia kasih. Semua pintu kebaikan yang memerlukan dana, dia kasih dana. Semuanya. Tapi ternyata niatan dia cuma kepengen dikatakan jawad dermawan. Maka dapat itu semua. Dia mungkin waktu rempak dan mereka jahat. Hati-hati. <clears throat> Amalnya sia-sia, muspro. Dan yang mengerikan lagi diancam dengan ancaman sangat keras di atas. Karena nggak ikhlas. Tapi jangan kemudian don akhirnya nggak punya semangat. Wah, kalau gitu nggak usah tahun Ustaz, nggak usah kotor royong, nggak ikhlas malah diadab neraka Ustaz. Enggak. Jangan demikian, karena anjurannya sangat jelas, ayatnya sangat jelas, contohnya salaf juga sangat jelas, dihasung, diperintahkan. Jangan malah dikerjakan, cuman dikasih peringatan. Kerjakan, semangat mengerjakan, semangat mewujudkan, tapi yang ikhlas. Itu penting. <clears throat> yang ikhlas ya betul-betul ikhlas, tulus, nggak ada pamrih sama sekali. Eh, kalau bisa ya nggak ada yang tahu, tahu-tahu set set set. Uh, tadi gue satu dua tiga jadi lantainya. Wah, oh, siapa gue bantu ini nggak ada yang tahu. Tahu-tahu jadi. Hmm, udah. Dengan yang keempat nih. Dalam nah, jadi lagi. Masya Allah ini. Siapa yang bantu? Gak ada yang tahu. Ya ada yang bantu, cuma tidak ada yang tahu. Ada afbal sembunyi-sembunyi keikhlasan. Setelah itu ya sudah. Niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala untuk dakwah, untuk tarbiyah visabilillah. kepentingan tarbiyah anak kaum muslimin dan kaum muslimin yang ada, semoga bermanfaat, antum dapat pahalanya. Dijaga keikhlasannya. Jangan kemudian alman diungkit-ungkit. Jangan. Atau al-adha menyakiti yang dikasih bantuan, batal sedekahnya, batal infaknya, nggak ada artinya. Allah mengatakan dalam firman Ya "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, kamu jangan batalkan sedekah kamu dengan al-man wal adza. Al-man mengungkit-ungkit. Hati-hati, Pak batal sedekahnya, muspro, harta bedanya, diancam neraka lagi naik ikhlas. Hmm? Apalagi ya godaannya itu besar. Nah, Gak ada yang tahu, dia yang punya yang besar, menyelesaikan semua yang ada. Tapi kok nggak ada yang noleh saya ya? Kok nggak ada yang menyanjung saya ya? Kok nggak ada yang mengorangkan saya ya? Kok saya nggak dianggap sebagai apa-apa ya dalam dakwah dan tarbiyah ini ya. Saya kok dianggap uh, orang biasa aja ya. Itu godaan besarnya di situ. Akhirnya ngungkit-ngungkit. Ya kadang nyindir, ya kadang bahasa halus, ya kadang menohok. Hmm? Tahu-tahu bersuara. Habis manis sepadi buang. Hmm? Nek legi-legi seneng kabeh dari sepot dibuat kabeng ono apa kok tiba-tiba ada yang bersuara seperti ini gitu belum ada yang dong ini belum ada yang ngeh ini apa maksudnya gitu Hah ya memang susah orang-orang ini oh ya ah, minta yang manis-manisnya toh dengan sepat dibuat kan ono apa iki Hah? gak, gak kuat gak tahan wis nggak bisa ngempet lagi wis ngomong ini Nah, ya. yang bantu siapa? Yang tahun siapa? Yang bangun siapa? Nah, tahu kan? Nah, iya. Hmm, yang bantu. Ya mosok nggak diorangkan, mosok yang nggak dihormati, mosok nggak di, eh, ditempatkan di mana kayak dalam dakwah dan tarbiyah ini, oh, minta jabatan, minta kedudukan dan posisi. Nah, tadi Pak, itu omongan ceplas terus demikian membatalkan sedekah Anda. Muspro sudah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran Anda keluarkan, hilang kabeh pahala nih. Batal sedekah. Kenapa? Alman mengungkit-ungkit. Wah, apalagi lebih daripada itu. Eh, sudah progoi surat tepat babar belas jauh Timuran lagi Pendeknya lagi titik. Hmm? Ya kok bisa begitu? Eh, nggak pernah ada terima kasih. Eh, tak bantu sampai lek. Enggak ada kok ya, terima kasih, tak apa, tak bla bla bla bla bla. Wah ini. entek KB Pak pahala ini Pak. Ha? Batal sedekah dengan alman mengungkit-ungkit kebaikan. Sehingga ikhlas, godaannya besar, godaannya besar. Tidak niatan kamu lillah tabaraka wa ta'ala. Kamu niatkan yang semuanya untuk dakwah Allah. Selagi bermanfaat, Alhamdulillah. Serahasia mungkin kamu sembunyikan semua yang ada. Yang kamu harapkan marudatillah. Anggap bukan kamu yang bantu. Gitu. Atau ada nyakiti. Menyakiti yang dibantu. Berarti kan lambe ini pedes sih pak. Mau ya. Pedes lambe ini. Gitu. Ah, malah merendahkan, melecehkan panitia pembangunannya, terlibat di dalamnya gitu belajar. Ah, antum bisa e, ngongkon-ngongkon tok. Ora ana buktine. Hmm. Hmm. Ini pembuktian jelas ki. Nah, wingi pira transfer iki? Dilihat pira kuwi transferane? Hah? Semene to? Ah, aku kuwi ora aku ora dadi. Oh, waduh, akhirnya dielek-elek kabeh kuwi yang di depannya itu. Al adza menyakiti, batal sedekahnya antum. Mubazir itu, sia-sia itu. Enggak ada pahala, ada dapat dosa. Kenapa enggak ikhlas? Yang ikhlas di dalam bertahun dalam gotong royong baik yang terkait dengan individu kaum muslimin, dunia duniawiyah mereka, apalagi terkait dengan diniyah mereka, tarbiyah mereka, dakwah mereka, yang ikhlas dalam tahu. Tolong yang ikhlas dalam tahu, yang tulus dalam tahu. Jangan ada pamrih. Yang kita ingin ridhonya Allah Jalla wa'ala semua. Yang tahu dengan harta, yang ikhlas. Yang tahu dengan ilmu, yang ikhlas. Yang tahu dengan fisiknya, yang ikhlas. Yang tahu dengan pikirannya, energinya, tenaganya, semuanya yang ikhlas. Supaya apa? Makbul diterima amalnya, makjur berbuah pahala besar. Ngatain gih, yang ikhlas. Yang ikhlas. Ndak perlu kemudian kasih namanya antum di situ. ini jenenge pondok apa tuh gih, Pondok fulan. Rasa aku cuma bantu Eh jenengku tempel kono papat pelangi kono. Dan asma jenengan sinten? Nama kula Mujahid Jangan curiga saya Mujahid ya. Misalnya Mujahid. Gendi pondok uh, pesantren mujahid, al mujahid. Nah gitu. Eh, pecahannya apa apa? Al jihad. Nah atau al Mujahada. Siapa orang jim ha, jim hadal. Nah izin itu gue apa apa? Marah gak ikhlas. Yang itu ingin ridhonya Allah, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan popularitas, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan yang lain-lainnya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu para salaf yang ikhlas. Ngoten nggih? Ada lagi yang kedua. Apa yang kedua, Evan? Sing sabar. Dari tadi mukadimah baru muncul temanya. Sabar dalam bertahun dalam dakwah. Jadi kayak mukadimah sih ben ngerti no. Langsung sabar yo, sabar yo. <laughs> Loh, ngapa sabar Ustaz? dikasih keterangan dulu supaya kita memahami bagaimana bimbingan yang mulia ini. Besar nilainya. Tapi perlu semangat, perlu keikhlasan, dan perlu kesabaran. Yang sabar, yang tabah dalam bertahun. Terkadang besar nilai tahunnya. Seringkalinya kemampuan secara secara eh, manusia terbatas. Durasi waktu bertahunnya lama, nggak cuma berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, perakat-perakat. Kadang banyak cobaan dan ujian. Eh? Ujiannya ya namanya manusia biasa, Pak Adam ya akhi. Semangatnya mulai kendor, kendor. Nyeh, gitu. Tahun udah mulai kendor. Nyeh, gitu. Dulu semangat wis apa wae tahun wis. Eh, rongsokan kumpul lo sik semangat, didol semangat, kejabati bareng-bareng semangat. Saya ki entek nih Pak. <coughs> Dikumpulno tiap hari, yes gak ada sisa belas nih, Eh, Tahun fisik uh, eh, nyuwun pangapunten nggih, kula wonten urusan niki kali uh, garwa kula, niki kali yugo kula. Nah niki kali famili kula niki wonten anu niki acara mereka bla bla bla bla akhirnya ngezong kabeh kadang seperti itu nggih mboten lho kok menang lagi terlalu tajam po sindiran iki eh kadang mengalami yang semacam ini maka diperlukan yang namanya kesabaran dan ketabahan teruskan perjuangkan perjuangkan kenapa ini perkara besar amal besar amal besar amal besar dan besar pahalanya sabar sedikit demi sedikit akan jadi insya Allah taala yang sabar sebagaimana mengerjakan amal yang lain butuh kesabaran kata amalnya Allah kasih kemudahan alhamdulillah ya syukur ya ada kala dalam ada dalam mengamalkan amal kebajikan amal ibadah amal soleh ada tantangannya ada cobaannya yang sabar yang tabah supaya bisa membuahkan menggulkan amal tadi Barangnya sabar dan mentawunya ya yang sabar yang berikutnya, tawakal yang tinggi hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Ini jaminannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa huwa Tawakalnya kepada Allah, minta bantuannya kepada Allah, bersandar kepada Allah Jalla wa Ala semata. Jangan sekali-kali menyandarkan kepada makhluk. Anda akan kecewa. Anda akan gagal. Dan enggak bakal mampu kepada Allah Jalla wa'ala SWT. Tawakal semuanya kepada Allah. Ikhtiarnya ada, semangat ada. Keikhlasan ada. Ketabahan sabar ada. Diteruskan perjuangan yang ada. Tawakalnya kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nasta'in billah. Dengan disertai dengan doa. Semuanya berdoa semoga dikasih kemudahan. Ya Allah. Selesaikan masjid kami ya Allah. Tuntas yang kami harapkan ya Allah. Selesaikan semuanya program proyek-proyek pembangunan madrasah kami, mahat kami, pondok-pondok kami. Lantai satu, dua, tiga, empat. Selesai semuanya ya Allah. Lantai berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Semoga dikasih kemudahan barakallahu fikum. Banyak doa kepada Allah Jalla wa ala. Semuanya berdoa dengan ketulusan, kesungguh-sungguhan, merasa fakir kepada Allah Jalla wa ala dan azam harus kuat. Barakallahu fikum. Insyaallah taala Allah Jalla wa ala yang ngasih kemudahan. Kita hanya berikhtiar, selebihnya serahkan pada Tuhan Maha Kaya. Allah ngasih kemudahan. Insyaallah taala yang kuat azamnya. Jangan ada yang kendor. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini bicara ilmiahnya dan juga bicara pengalamannya. Barakallahu fikum. Kita juga pernah mengalami apa yang dialami dalam di, di banyak tempat terkait dengan proyek-proyek dakwah dan tarbiyah yang jalannya sudah mulai kayak jalan siput titik-titik gitu ya. Dulu buander kayak kucing Melayu dan wer <laughs> Sekarang kayak siput. Aduh. Eh, secara ilmiah demikian pemaparannya, pengalaman juga kita mengalami hal yang serupa dengan tempat-tempat yang lain. Kadang muda, gampang tenang, masya Allah. Set gitu. Alhamdulillah, syukur yang banyak. Jangan mana ini, enggak, yang syukur. Alhamdulillah minallah. Itu pengalaman tenang. Kita punya program, punya proyek, bebaskan lahan, dikarenakan nempel pondok, mahal lumayan. Kita aja tahun, nih, ikhwan ya Allah, ikhwan, ya tahun, buka, terus donasi. Tiga hari selesai minallah jalla wa'ala ala alhamdulillah nilainya pada hampir uh, 350 40 juta tiga hari selesai alhamdulillah syukur alhamdulillah minallah jalla wa'ala semata kemudian terima kasih kepada para ikhwah, para relasi, para teman, para sahabat yang bertahun. Banyak ucapkan itu kepada mereka. Pernah, insya Allah. Ya. Tapi jangan lupa tahun Oh, hanya saja selesai, jangan teruskan tahunya. Nggak boleh. Uh, banter iki rek. Banter milih nebu banter lagi. Butuh cuma 400. Ini terus dong, ya, terus dong, ben miliaran. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan rakus. Dikarenakan Anda tahun ala hasabil hajat. Disesuaikan dengan hajatnya Anda. Itu para salaf. Ini terus, mohon maaf, ini terus tambah hajat. Itu tarikannya hizbiin, Hati-hati. Tipis apa, apa perbedaannya. Stop. saya hajatnya. Nanti ada lagi, tahun lagi. Pernah mangkrak, kerak, kerak, kerak. Pernah, Masya Allah ya. Hah? Sampai neyengen gue besine. <laughs> Iki besine kropos sepora aku ya. Dicekel kok. Terus, uh, neyengnya kok uh, bertaburan semua iki. Ini kalau Nah, diteruskan ya apa? Udah mau batas setengah jadi, gimana ini? Bismillah. Tadi itu bismillah. Ya Allah semangat. Ya Allah semangat. Semangat. Terus. Ya Allah bismillah. Kita hanya ikhtiar syar'i, serbi tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Terus begitu. Jangan ada yang kendor. Kalau panitia gitu ya, ada panitia pembangunan gitu. Tidak apa ya, dikit ya. Lah apa ya? Pengalaman pribadi. Ya, manusia biasa ya, kadang eh, ini. ya apa? sudah. Ini kalau kita ya jangan-jangan ditiru, tergantung keadaan itu masing-masing. Kalau kalau kayak gitu. Eh lo yo wes, gear Lo yo. Lo yo minggir. Ah, Semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo. Bantu waktu awal Yang semangat yang benar dikalahkan. Ya Allah bismillah, semangat. Azam yang sangat kuat, tawakal yang sangat tinggi dan banyak doa dan ikhtiar maksimal pengalaman pribadi, Allah kasih kemudahan. Harap itu. Maka Allah kasih. Jadi semuanya Alhamdulillah. Hmm, nilainya enggak cuma puluhan juta, itu gemian. Tarbiyah-tarbiyah eh, salafin sama sekarang ini hitungannya MM-an semua. Dulu M itu walah. Gede tenan niku wapi tenan M M ngoten gitu. Saya ki M1 itu kok ora sade. Ngoten nggih. M MM. Jadi semua hampir. Butuh semangat, butuh perhatian, butuh tahun semua pihak, butuh keikhlasan, butuh tawakal yang sangat tinggi, butuh kesabaran dan butuh doa kepada Allah Jalla wa ala. Bismillah. Tawakal kepada Allah yang semangat, ya, ikhtiar yang maksimal, ikhlaskan niat, Doa yang banyak. Allah kasih kemudahan insya Allah ta'ala. Semoga jadi sampai lantai empat waziyadah insya Allah ta'ala. Amin. Lho yo ya apa sih? Amin ya rabbal alamin. Amin ki gitu sik. Lho lho yo ngono ya apa dadine iki? Nah tawakalnya sama kemampuan pribadi ya jangan tol iki ndas iki ora mungkin. Tapi kepada Allah la haula wala quwata illa billah. Mohon kepada Allah Allah akan datangkan orang-orang baik untuk bertahun syar'i insyaallah taala yang kuat. Ngoten nggih? Pun cekap jaminan niku, Pak. Setengah dosa Pak niku, Pak. Masyaallah Allah pun dalu, Pak. Setengah dosa, Pak. Pun nggih? Semoga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Okay. Allah saya punya utang banyak Ustaz. Semoga Allah kasih kemudahan antum bisa membayar hutang-hutang yang ada. Di antara cara efektif syar'i Allah kasih kemudahan bagi Anda bayar hutang. Yang pertama hutang itu untuk hajat antum yang betul-betul penting dan mendesak. Ya, hajatnya antum. <clears throat> yang kedua, antum punya azam yang sangat kuat untuk mengembalikannya. Jangan ada sedikit pun perasaan gampang wis, tunda wis, tak usah wis, hati-hati, jangan. Semangat, ada bayar, ada bayar, ada bayar, ada bayar. Dikasih sebutin sama Ikhwan, itu disebutkan dalam sebagian uh, hadis dari beliau SAW. Allah akan membantu, insyaallah. Sehingga ikhtiarlah punya azam sangat kuat dan banyak doa semoga ditunaikan utang-utangnya oleh Allah Jalla wa dengan ikhtiar syar'i. Pertanyaannya, sedekah dulu atau bayar utang dulu? Tergantung yang antum pinjam. Kalau orang yang antum utang padanya memberi keleluasaan, <clears throat> labas. Sodako baru dicicil eh, nyicil bayar utang. Kalau dia nggak mengizinkan, maka bayar utang dulu baru sedekah dikarenakan sodako itu hanya Allah Jalla wa'ala sementara baru nah, utang haknya Bani Adam. Dipahami ya? Datang aja langsung. Mas, saya akan utang sama jenengan sekian. Insya Allah nyicilnya sekian, sekian, sekian. Ini ada cicilan mas, cuman ada proyek besar, butuh bantuan besar, kepingin tahun saya. Boleh nggak saya gunakan untuk sedekah dulu? Gitu. Monggo, mboten nopo-nopo. Mula gambil, wis. Bismillah. Sedekah lillahi tabaraka wa ikhlas. Semoga dengan sedekahnya antum ini memudahkan kembali untuk membayar hutang. Tapi orang iso hutang bayar. Mas sedekah lo mas, gue masjid bayar. Masjid masjid utang utang. Nah, Antum jangan marahi dia. tuh ini nggak soleh loh. Jangan. Dia punya hak. Antum nggak boleh ngomong. Nggak boleh komplain. Oh, hutang. Nih, ini yang saya bayar. Kenapa? Haknya banyak ada. Ngerti nggih? Apakah pahala infak bisa balik lagi? Dikarenakan hapus sebab diungkit-ungkit. Ya sudah, langsung pro. Ya sodako lagi. Sodako yang ini batal, sodako yang lainnya lagi. Sedekah itu kan amal yang bisa dibagi-bagi tergantung sedekahnya kapan dan di mana kan gitu. Yang ini ikhlas, berpahala. Yang ini ikhlas, berpahala. Ini nggak ikhlas, nggak ada pahalanya. Itu bukan satu kesatuan masing-masing amal. ngerti nggih. Yang ini pas batal ya wis, sedekah malih. Barakallahu fikum. Ya ikhlas niatnya barakallahu fikum. Apakah menyingkirkan ranting atau gangguan di jalan termasuk sedekah? Ya. Dikatakan termasuk sedekah. <coughs> sedekah ya, <coughs> apabila ketemu menemukan ranting di tengah jalan saat menuju ke masjid yang mau diikomati. Apa yang dikerjakan Ustaz? Enteng rantingnya kan. Jadi bukan sebuah pohon yang antum harus angkat butuh waktu kan. Tengah aja sambil antum jalan, disingkirkan jangan ganggu, lanjut. Ranting nggak butuh sehingga detik. Gimana? Dahulukan langsung masuk ke masjid. Aman insya Allah ya. Jadi kalau misalkan e, cukup berat, babnya lain. Kalau berat dan membahayakan kaum muslimin, dahulukan ini. Dikarenakan terkait dengan e, nyawanya orang lain. Barakallahu Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Nah ini Ya Pak Ustadz, ikhwan, akhwan, benar Diumumkan kerja bakti yang berangkat itu itu aja. Nah ini mungkin kurang ngerti pahalanya. Jok, sok gaya paha pahalamu banyak. Tadi kan saya katakan di awal, makanya saya kasih mukadimah di awal itu itu faktanya yang banyak terjadi. Ya. Kalau tanya alasannya apa? Seringkalinya bagus alasannya, tetapi amal fardi Paham ya? Amal yang terkait dengan dia pribadi. Ada yang gak punya alasan. Itu nggak mutabar, berarti orang orangnya kurang-kurang bagus muamalnya. Tapi yang lainnya bagus muamalnya. tapi enggan untuk itu semuanya, memandang amal fardi lebih awal. Ingat, amal fardi Seh, bagus. Harus jadi hamba yang soleh. Tapi jangan lupa, ada amal jamaah. Ini terkait dengan muamalah antum, interaksinya antum, akhlaknya antum, uh, antum bermasyarakat dan besar pahalanya jariah. ya, insya Allah jam setengah dari saya ceramah tadi cukup sebagai nasihat. Terus ulangi lagi nasihatnya. tapi sudah dengarkan baik-baik wis. Kasih kata semangat Ustaz, yang datang biar nggak gerundel. Saya kan sampaikan, yang ikhlas dalam ta'awun. Yang ikhlas. Gerundel, ra ikhlas kuih. Sudah capek kerja bakti, ceklak cekel keringetan, gosong kabeh. Gak ikhlas gerundel. Mubazir ya, lagi, Dosa lagi. Yang ikhlas. Di poin-poin tadi jangan dikira poin-poin secara tadi kan saya kata itu ada ilmiahnya dan ada pengalamannya. Makanya poin-poinnya nggak sembarang poin, banyak poinnya. Ini penting. Yang ikhlas, yang ikhlas. gerundel, gak ikhlas. Tadi kan saya bikin contoh-contoh yang agak sedikit besar kan ya. Yang ciri-ciri gini juga juga membahayakan. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Waduh, yang ini nanti aja. Allah alam bisawab. <clears throat> Bun? Bun? Bun? Ada yang sampaikan? Di antara bentuk keikhlasan itu ikhwan bergerak sendiri gitu dari dari hati yang paling dalam. Ojo nunggu yang, yang lainnya, jangan menanti yang lainnya. Tahun tahun, masuk aku torek, masuk aku to, saya to yang bertahun Yang lainnya mana? Ojo mandang orang liya, jangan mandang orang lain. Ini amal untuk kebaikan kamu sendiri. Ngerti nggih? Itu bentuk keikhlasan. itu. Harus Duh, Aku tok mana? Aku lagi sendiri, aku lagi, aku lagi. Mana yang lainnya ini? Jangan pandang yang lain. Pahalanya kamu borong sendiri, nggak masalah. Nggak ada masalah. Aku sendiri nggak ada masalah. Bismillah. Ngono. Ya diminta untuk tahu, diselangati yang lain juga. Cuman dalam perkara amal soleh, berlomba dalam perkara amal jangan mandang yang lain. Maju. Harapan yang lain, ayo rame-rame maju. Barakallah. Pun? Pun? Pun. Sepakat pun ini. Waduh. Pun pun boten kiat denger tahun-tahun bagaimana ini. Eh insyaallah. Insyaallah semangat tahun ya. Semoga Allah kasih kemudahan untuk semua yang kita rencanakan. Amin ya rabbal alamin. Aqfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.